Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai mengirim utusan-utusan dan memulai peperangan demi peperangan. Namun pada saat atau pada peperangan-peperangan sebelum terjadinya perang Badar yang besar, ada peperangan yang ada ghazwah di mana tidak terjadi pertempuran. Dan itu pada awal-awal kali ghazwah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ghazwatu Al-Abwa, ghazwatu Buwat, ghazwatu Al-Usyairah yang tidak terjadi pertempuran melawan orang-orang musyrikin. Dan demikian pula peperangan yang berikutnya dari ghazwatu Safawan yang juga disebut dengan ghazwah Badar perang Badar yang pertama tidak terjadi pertempuran namun karena perbuatan Kurus bin Jabir Al-Fihri yang menyelam hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan mengirim utusan-utusan seperti utusan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang berikutnya utusan Abdullah bin Jahash. Maka kita masuki pembahasan yang berikutnya tentang utusan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ba'ath Abdullah ibn Jahash. Berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail ibn Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullahu taala Faslun ba'thu Abdullah bin Jahsh. Berkata al hafiz Imaduddin Ismail bin Umar Syahir bin Mikathir rahimahullah ta'ala Faslun Ba'thu Abdullah bin Jahash Utusan Abdullah bin Jahash Dan apabila disebutkan utusan ini, utusan itu dan disebutkan nama utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan Abdullah bin Jahash dan yang semisalnya maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan dan mengangkat nama-nama tersebut sebagai amir sebagai pimpinan dalam pasukan tersebut disebut Ba'ath Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan dalam utusan tersebut. Nah, di sini utusan Abdullah bin Jahash yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah yang bertepatan di bulan Rajab. Dan seakan-akan utusan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan Abdullah bin Jahash ini ini merupakan mukaddimah sebelum terjadinya perang Badar yang besar yang akan kita uh, sebutkan nanti insyaallah taala kisahnya pada pasal setelah dua pasal dari pembahasan ini. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahash bin Ri'ab al-Asadi dan ini riwayat yang menyebutkan tentang diutusnya Abdullah bin Jahash disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dalam sunan wa thamaniyatan minal muhajirin bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin wa kataba lahu kitaban dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan untuk Abdullah bin Jahash uh, satu surat wa amarahu alla yanzura fihi hatta yasira yawmain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Jahash untuk tidak melihat isi surat itu sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari baru mereka diperbolehkan untuk melihat surat tersebut setelah melakukan perjalanan selama dua hari thumma yanzuru fihi maka Abdullah bin Jahash pun membuka isi surat tersebut wala yukrih ahadan min ashabihi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa seorang pun dari para sahabatnya. Yani maksudnya bahwa isi surat ini yang dimaksud oleh beliau bahwa isi surat ini di dalamnya akan ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perintah ini tidak bersifat memaksa, ya hanya bersifat anjuran. Siapa yang ingin silahkan, siapa yang tidak ingin silahkan. Beliau tidak memaksakan kepada para sahabatnya. Fafa'ala maka ini pun dilakukan oleh Abdullah bin Jahash sehingga berangkatlah beliau bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin Berangkatlah beliau bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari. Walamma fatahal kitaba wajada fihi maka tatkala beliau membuka isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun mendapatkan di dalam isi surat itu bunyinya demikian. Idza nabarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzila nakhlatan baina Makkah wa Taif. Apabila engkau telah melihat isi suratku ini, maka kata beliau, lanjutkanlah perjalanan. Jadi setelah dua hari diperintahkan untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga engkau singgah di sebuah tempat yang bernama Nakhlah. Nakhlah ini sebuah daerah yang berada di selatan Mekah. Ya. Yang terletak antara Mekah dan Taif di bagian selatan Mekah. Dan daerah ini daerah yang dekat dari kota Mekah. Ya, jadi bisa kita membayangkan bagaimana pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ini merupakan uh, pasukan yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat lebih dekat tentang apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy, apa taktik mereka, apa siasat mereka, apa yang akan mereka kerjakan dalam memerangi kaum Muslimin. Maka mulailah dilakukan eh, langkah-langkah uh, yang cukup mengkhawatirkan. Disebabkan karena daerah Nakhla ini merupakan daerah yang sangat dekat sekali dari Eh, tempat kaum Quraisy yaitu Makkah yang menjadi markas mereka. Sementara jumlah mereka sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Jahash bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin. Nah, dalam artian kalau sampai mereka ketahuan, maka kemungkinan mereka tentu akan di uh, dibunuh oleh kaum Quraisy yang jumlah mereka lebih banyak. Lanjutkan perjalanan sampai engkau tiba di Nakhlah antara Makkah dan Taif, fatarassat biha Quraisyan. Maka hendaknya engkau mengawasi gerak-gerik kaum Quraisy. Mengawasi mereka apa yang mereka lakukan wa ta'allam lana min akhbarihim dan pelajarilah untuk kami berita-berita yang datang dari mereka. Berita-berita yang datang dari mereka. Jadi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata Abdullah bin Jahash, "Sam'an wa ta'ah." Kami mendengar dan kami taat. Setelah beliau membaca isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Jahash pun memerintah uh, mengabarkan kepada uh, pasukannya. Wa akhbara ashabahu bidzalik dan beliau pun mengabarkan pasukannya tentang isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi annahu la yastakrihuhum. Namun beliau mengingatkan bahwa Nabi tidak memaksa mereka. Nabi tidak memaksa mereka karena memang ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. Maka mereka ingin kembali silahkan tidak berangkat ke Nakhla silahkan tidak ada keharusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba syahadata falyanhad wa man karihal mauta falyarji'. Barang siapa yang menginginkan mati syahid maka hendaklah dia melanjutkan perjalanannya dan melakukan tugas ini namun barang siapa yang membenci kematian maka hendaknya dia pulang kembali jangan dia melanjutkan perjalanannya karena ini memang merupakan perjalanan yang sangat mengkhawatirkan lalu kata Abdullah bin Jahash wa amma ana fanahirun adapun saya saya akan berangkat saya akan melanjutkan perjalanan Famabau kulluhum dan ternyata mereka semuanya sepakat untuk melanjutkan perjalanan dan tidak ada satupun di antara mereka yang kembali. Lihat bagaimana menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala dan kecintaan mereka dengan syahada, kecintaan mereka dengan akhirah yang jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن قزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه maka tatkala mereka di pertengahan jalan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ini menelantarkan menghilangkan ontanya milik keduanya nah padahal onta ini satu-satunya yang menjadi kendaraan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Hilang. Ya mungkin ketika sedang beristirahat kemudian uh, unta ini lari meninggalkan pemiliknya. Nah, padahal unta ini disebutkan kana ya'taqibanihi bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Utbah bin Ghazwan ini memiliki satu kendaraan unta ini saja yang mereka bergantian Ya, kalau yang satunya lelah maka dia naik ke atas unta, yang satunya turun berjalan. Kemudian setelah itu beberapa lama kemudian bergantian. Yang ini setelah lelah dia berjalan dia naik di atas unta, yang satunya lagi uh, turun berjalan. Ya taqibani. Bergantian menaiki unta tersebut. Subhanallah, lihat bayangkan ma'asyiral demikian sulitnya perjalanan. Ya, ketika itu. Demikian sulitnya masa-masa para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mempertahankan iman, akidah, menegakkan uh, tauhidullah subhanahu wa taala dan memerangi kesyirikan merupakan perjuangan yang yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Oleh karenanya ma'asyiral rahimakumullah sangat wajar dan sangat pantas mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang telah meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala fatakhallafa fi talabihi akhirnya mereka pun terlambat ya tertinggal dari pasukan karena untuk mencari unta tersebut wa nafadha Abdullah bin Jahash sementara Abdullah bin Jahash dan yang lainnya mereka tetap melanjutkan perjalanan meninggalkan Sa'ad dan Utbah mencari untanya hatta nazala bi nakhlatin sampai mereka singgah di sebuah daerah disebut nakhlah yang telah kita sebutkan tadi yang merupakan tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Famarrat bihi airun di Quraisyin. Maka tatkala mereka berada di Nakhlah itu, lewatlah satu kafilah milik orang-orang Quraisy. Mereka datang dari negeri Syam. Ya, mereka datang dari negeri Syam, pulang kembali ke Makkah, tahmilu zabiban wa adaman wa tijaratan. Di mana mereka kembali sambil membawa kismis, membawa lauk dan membawa perdagangan membawa barang dagang yakni barang-barang yang cukup banyak fiha Amr ibn al-Hadrami di dalam kafilah orang Quraisy itu di sana ada Amr ibn al-Hadrami wa Uthman wa Naufal ibn Abdullah ibn al-Mughirah Uthman dan Naufal keduanya adalah anaknya Abdullah ibn al-Mughirah dan Al-Hakam bin Kaisan maula Bani al-Mughirah jadi ini mereka-mereka yang berada di kafilahnya orang-orang Quraisy, kafilah perdagangan. Maka tatkala mereka melihat rombongan orang-orang Quraisy ini, fatasyawaral muslimun. Maka kaum muslimin pun, yakni Abdullah bin Jahash bersama dengan pasukannya, mereka bermusyawarah. Apa yang harus kami lakukan? Wa qalu mereka mengatakan nahnu fi akhir yaumin min Rajab. Kita ini sekarang berada di akhir ya, hari yang terakhir di bulan Rajab. Sementara bulan Rajab ini asyahril haram, bahagian dari bulan haram. Ada empat bulan haram yang masyhur. Ya, inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahra minha arba'atun hurum. Ada empat bulan haram. Nah, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Thalathatun sardun wa Rajabun fardun. Nah. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dan Rajab. Rajab yang sendirian sedangkan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini uh, nyambung ya. Bulan-bulan tersebut bersambung antara satu dengan yang lain. Tapi Rajab ini yang sendiri. Nah, mereka ini sedang berada di bulan Rajab. Dan itu bulan haram. Dan bulan haram merupakan bulan yang bukan kaum muslimin saja yang menyucikannya, mengagungkannya, akan tetapi orang-orang musyrikin pun sudah merupakan hal yang masyhur di kalangan kaum musyrikin bahwa di bulan-bulan haram itu haram hukumnya bertempur. Haram hukumnya menumpahkan darah orang lain. Tidak diperbolehkan peperangan. Aib yang besar bagi mereka meskipun di kalangan orang-orang musyrik. Nah, oleh karena itu ketika utusan uh, Abdul Qais mereka datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberitakan bahwa kami tidak bisa datang menghadap kepadamu bertemu dengan Muhammad Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Karena antara mereka dengan uh, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafir dari eh, Banu Mudar Orang-orang kafir dari Banu Mudar. Nah, ketika di bulan haram mereka pun mengharamkan adanya pertempuran. Mengharamkan adanya pertempuran. Subhanallah, orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada bagian-bagian ya yang merupakan bagian dari milah Ibrahim di mana mereka masih menjaga dan memeliharanya. Nah, kata mereka kaum muslimin, kita ini berada di hari terakhir di bulan Rajab. Ini bulan haram. Fa in qatalnahum intahakna syahrul haram. Kalau kami memerangi mereka, berarti kami merusak kehormatan bulan haram. Wa in taraknahumul tadakhalul haram. Tapi kalau kami meninggalkan mereka tidak merangi. Nah, mereka akan bebas begitu saja mereka sampai masuk ke negeri haram ke Makkah tanpa mengambil harta rampasan mereka. Tanpa menahan mereka, tanpa memerangi mereka. Akhirnya setelah mereka bermusyawarah, thumma tafaqu ala mulaqatihim. Mereka pun sepakat untuk menghadapi mereka dan bertempur melawan mereka. Akhirnya mereka pun sepakat, yakni para sahabat, untuk berperang melawan mereka. Farama ahaduhum Amr bin al-Hadrami faqatalah. Lalu salah seorang di antara kaum muslimin memanah Amr bin al-Hadrami dan berhasil membunuhnya. Wa asar Uthman wal Hakam lalu mereka berhasil menahan Uthman demikian pula Al-Hakam bin Kaisan. Wa aflata Naufal adapun Naufal Naufal bin Abdullah saudaranya Uthman ini berhasil melepaskan diri dari kepungan kaum muslimin. Nah, berhasil berarti mereka mendapatkan harta rampasan perang dan mereka mendapatkan tawanan dan mereka berhasil membunuh sebagian. Adapun Naufal bin Abdullah ibn al-Mughirah ini berhasil meloloskan diri dari kepungan kaum muslimin. Thumma qadimu bil airi wal asirain. Akhirnya mereka pun kembali ke Madinah membawa al ini membawa eh, barang-barang e, dagangan tersebut bersama dengan dua tahanan. Dua tahanan, Uthman dan Al-Hakam. Qad azalu min dzalika al khumus dan mereka telah menyisihkan dari harta rampasan perang itu al-khumus. Jadi seperlima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa alamu anna annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu Rasul fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wa sabil. Naam. Jadi seperlima dari harta rampasan perang, perang tersebut telah disisihkan karena itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lalu dibagikan pula sebagainya untuk kerabat-kerabat dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yatim, orang-orang miskin, demikian pula ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan dan e, mereka kehabisan bekal dalam keadaan mereka belum sampai ke tempat tujuan. Disisihkan seperlima untuk Allah dan Rasulnya yang dimaksud di sini adalah untuk diarahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin secara umum dan tidak ditentukan. Fakanat awal ghanimatin fil Islam. Sehingga itu harta rampasan perang tersebut merupakan harta rampasan yang pertama di dalam Islam wa awwala khumusin fil Islam dan merupakan bagian seperlima khumus yang pertama kali di dalam Islam wa awwala qatilin fil Islam yang pertama kali yang terbunuh dalam Islam yakni dalam berjihad ya memerangi orang-orang kafir yang pertama kali terbunuh adalah Amr ibn al-Hadrami wa awwala asirin fil Islam dan juga tahanan yang pertama kali di dalam Islam ketika mereka menahan Utsman dan Al-Hakam dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi ini semua dengan kejadian ini, kejadian sejarah ini menunjukkan ini adalah merupakan awal kali dalam sekian perkala. Harta rapat pertama yang pertama, kemudian khumus yang pertama, orang yang terbunuh dari kaum musyrikin yang pertama, dan tahan yang pertama kali pada kejadian tersebut. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan uh, tulisan khusus mereka menyendirikan tulisan khusus Naam menyebutkan tentang uh, siapa yang pertama kali, siapa yang pertama kali, siapa yang pertama kali dalam hal-hal tertentu. Seperti uh, kitab Al-Awail karya Ibn Abi Asim rahimahullah taala itu menyebutkan tentang siapa yang pertama kali, apa yang pertama kali di dalam Islam. Illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankara alaihim ma fa'aluhu hanya saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka. Mengapa mereka menghalalkan peperangan di bulan haram? Ini yang tidak disetujui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka bermusyawarah dan akhirnya ber, mereka bersepakat dan mereka telah beristihad, insyaallah taala mereka mendapatkan pahala. Hanya ini dianggap oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan yang keliru karena mereka berperang pada bulan haram. Di kalangan orang kafir saja mereka menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Kok mereka menghalalkan? Mereka melakukannya. Nah, namun mereka beristihad. Mereka beristihad radhiyallahu taala anhum. Waqad kanu radhiyallahu anhum mujtahidina fi ma Dan mereka radhiyallahu taala anhum beristihad terhadap apa yang mereka lakukan itu. Nah, jadi meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka berbuat. Nah, dan ketika itu tentu mereka berada di tempat yang jauh. Nah, tidak seperti sekarang ya, memungkinkan berada di tempat yang jauh pun bisa ditelepon ya kan. Gimana ini? Gimana? Apa yang harus kami lakukan? Tapi zaman dahulu tidak demikian keadaannya. Wa datan Quraisy wa inkaruhum dzalik, maka semakin keraslah orang-orang Quraisy terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka sangat mengingkari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam peristiwa itu. Waqalu dan mereka mengatakan Muhammadun qad ahalla syahrul haram. Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Padahal tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membolehkan dan mengingkari. Nah, fa anzalallahu azza wa jalla fi dhalik, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang hal ini dalam suratul Baqarah disebutkan pada ayat yang ke-217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram apa hukum berperang di dalamnya maka katakan berperang di dalamnya termasuk perkara yang besar Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah perintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memalingkan orang dari jalan Allah melakukan perbuatan kekufuran dan al-Masjidul Haram ya memalingkan orang, mengeluarkan dari masjidul Haram, mengeluarkan penduduknya dari masjidul Haram, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat salah, nah mereka salah dalam melakukan itu. Tapi mereka beristihad. Mereka beristihad. Nah, kesalahan mereka dibangun di atas istihad. Setelah mereka sepakat, maka mereka melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keras terhadap mereka. Namun mereka menyikat bahwa itu salah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kekufuran mereka, penyiksaan kaum, muslim, kaum muslimin ketika di Makkah, lalu mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu subhanahu makna dari firman Allah Hada waqa'a wa in kana khata apa yang terjadi ini meskipun ini merupakan kesalahan li'anna al-qitala fi syahril haram kabirun 'inda Allah karena peperangan di bulan haram merupakan hal yang besar di sisi Allah illa annama antum alaihi ayyuhal musyrikun akan tetapi apa yang ada pada kalian sekarang ini wahai orang-orang musyrik minas saddi an sabilillahi wal kufri bih dari memalingkan manusia dari jalan Allah kufur terhadap Allah wabil masjidil haram dan kalian uh, memalingkan manusia dari Masjidil Haram wa ikhraju Muhammadin wa ashabihi alladziina hum ahlul Masjidil Haram dan mengeluarkan Muhammad dan para sahabatnya yang mereka adalah penduduk Masjidil Haram fil haqiqati akbaru indallah minal qitali fi syahril haram pada hakikatnya ini lebih besar akibatnya di sisi Allah daripada melakukan peperangan di bulan haram Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila al khumus min tilkal ghanimah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menerima seperlima dari bagian ghanimah tersebut wa akhadha al-fida'a min dhainikal asirain dan beliau mengambil tebusan dari dua orang yang ditawan dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kisah yang menjelaskan tentang utusan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash dan ini adalah merupakan kejadian-kejadian yang mendekati peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar yang besar yang akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.